membaca qasidah selawat badar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Salatullah على ظهر رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة membaca qasidah Antanus nusratun Antanus nusratun وَرَسُولُهُ صاح لا تصحو ثم من الحشا فامحو غير الله الله واجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Kita lanjutkan lagi sambil menunggu Habib Novel dengan solawat السلام عليكم السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أزكى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام شفاعي في القيامة السلام عليك السلام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المدوج بالكرامة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 SAW Keluarga beliau, leluhur beliau anak keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, para aulia ussalihin, orang-orang yang soleh di antara kita yang telah meninggal dunia. Semoga beliau-beliau di alam sana semakin mendapatkan rahmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan keberkahannya.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 Ya, semoga kerauhan jenengan di majelis ini menambah derajat jenengan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang biasa hadir dan tidak bisa hadir di malam hari ini karena kendaraannya mungkin gak bisa. Biasanya naik mobil bukaan belakang tumpek pek jadi satu ya. Kehujanan malam hari ini gak bisa rawuh, semoga juga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang nonton di rumah yang gak mungkin kehujanan eh, lewat Youtube atau website kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada Jumat yang lalu kita belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan masih membahas tentang Alhamdulillah. Kalau kita ingat lagi pelajaran Jumat yang lalu Orang itu betul-betul mengerti maksud Alhamdulillah Kalau ya kalau dia ketika diberi Allah sesuatu Dia ngerti yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan kamu ngerti yang ngasih Allah Kalau dia ngerti yang ngasih Allah mesti ya terima kasih Ya pasti terima terima kasih Pasti yang merasa mulia ini saya ulang lagi ya. Contoh. Kalau jenengan tiba-tiba dikasih hadiah. Dikasih hadiah oleh misal ya, misal. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Seneng atau enggak seneng? Ibarat ada parsel, parsel parcel dari sahabat Nabi itu. Jenengan seneng atau enggak seneng? Seneng. Kira-kira terima kasih atau enggak terima kasih? Merasa mulia atau enggak merasa mulia? Kenapa kok merasa mulia? Lah wong orang seperti kita kok dikasih parsel sama soha, sahabat. Kok masih diingat sama sahabat? Berarti kita itu kan diperhatikan oleh soha, sahabat. Orang jelek seperti saya kok dapat perhatian dari sahabat, maka kita terima kasihnya double. Terima kasihnya double. Kenapa double? Satu kita nggak layak dapat perhatian sebetulnya kalau ingat salah-salah kita eh ini kita sebagai orang kecil kok diperhatikan ya. Yang perhatikan adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Kemudian sahabat itu ngasihnya juga nggak dikit, ngasihnya banyak. Ngasihnya banyak. Terima kasihnya do double. Kalau misalnya cuma dikasih dikit aja kita udah senengnya luar luar biasa. Oh, dia ingat sama saya padahal dia orang yang yang mulia, ada kebanggaan tersendiri. Dan nah, sekarang bayangkan semua yang kita peroleh itu yang ngasih bukan sahabat, yang ngasih bukan nabi, tapi yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita senang dan kita merasa mulia. Kita harusnya bangga, alhamdulillah suwun Gusti ya Allah, kok saya masih di, diberi, kok saya masih dikasih, kok layak saya diperlakukan seperti ini, engkau kok masih sayang sama saya. Jadinya kita semakin cinta kepada Allah karena Allah mau mas, masih mau memberi kita. Allah masih ingat kepada kita. Makanya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat dari Tuhanmu yang Maha melihara dirimu, fahaddits, sebut-sebutkanlah. Oh, namanya orang senang tuh ya mesti lisannya nggak madek, ngucap yang yang bagus-bagus. Saya dapat ini, saya dapat ini, oh saya begini, oh senengnya saya. Lah kita dikasih Allah macam-macam, nyebut nikmat itu tidak, mensyukurinya tidak. Berarti ini kan nggak mudeng maksudnya alhamdulillah. Lah kalau orang yang udah paham alhamdulillah apapun yang diberikan kepadanya, apapun yang dia terima, dia lihat yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau udah ngerti yang ngasih Allah, pasti kan merasa mulia. Pasti merasa mulia. Sehingga dia tidak lihat lagi itu besar atau kecil. Nah, yang ngasih Allah kok mau mau dikasih besar, mau dikasih kecil, yang ngasih Allah. Sehingga jadinya ya puas, ridho. Di, di bagaimanapun perlakukan apapun oleh Allah ridho Kok ridho bagaimana? Lah Allah yang ngasih. Dikit. Qaliluka la yuqalu qalil. Sedikit darimu ya Allah tidak bisa disebut sedikit. Sedikit darimu tidak bisa disebut sedikit. Coba jenengan dikasih sapu tangan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW harga seribu rupiah. Itu banyak atau dikit? Secara materi, dikit. Ya, Dikasih uang satu triliun sama gubernur, banyak atau dikit? Banyak. Lah jenengan pilih mana? Satu triliun dari gubernur atau sapu tangan dari Kanjeng Nabi? Ayo jal coba. <laughs> Kalau milihnya milihnya satu triliun gubernur nih ya termasuk menungso sing ora cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sapu tangan dari Kanjeng Nabi meskipun itu murah, meskipun itu murah. Qaliluka la yuqallu kolil, Dikit tapi yang ngasih siapa Kanjeng Nabi yang nggak bisa disebut sedikit. Itu nilainya luar biasa. Kalau jenengan mau uangkan orang suruh bayar 5 triliun juga mau. Asli loh. Ini sapu tangan Kanjeng Nabi rebutan itu dilelang. Harganya bisa berlipat li, lipat. Harganya bisa berlipat lipat. Kalau uang satu triliun dari gubernur bisa jadi masalah. Eh, betul kan? Jangan dikasih uang satu triliun sama gubernur itu jadi masalah. Banyak penelitian, penyelidikan, pengusutan dan lain sebagainya. Qaliluka la yuqalu qalil. Sedikit yang dikasih Nabi tidak bisa dibilang sedikit. Makanya sahabat tuh kalau dikasih Nabi minum walaupun cuman sak sak cecep gitu ya. Itu senengnya luar luar biasa. Nah kita dikasih Allah dikit Kok kroso dikit kenapa? Gak bisa bilang banyak, gak bisa bilang ini luar biasa kenapa? Soalnya kita gak lihat Allahnya, yang dilihat itu titiknya itu. Yang dilihat sedikitnya, Allahnya gak dilihat. Mudeng. Paham gak? Apa yang paham? <laughs> Belum lihat Allahnya, ah. makanya ketika dikasih sedikit, atine gelo, kecil. Wah, tidak puas. Akhirnya protes sehingga stres. Betul atau betul? Kok betul? Ini kelihatannya orang-orang yang berpengalaman semua ini. Kita-kita ini kan berpengalaman gitu. Kasih sedikit, gelo, kecewa, tidak puas, protes, akhirnya stres. Tapi begitu tahu yang ngasih Allah, nggak lihat lagi. Mau dikit, mau banyak, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih sehingga yang ada puas. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Yang ada seperti seperti itu. Yang ketiga, lah kalau kamu sudah tahu semua yang ada dalam dirimu itu yang ngasih Allah, kekuatanmu yang ngasih Allah. Ya jangan dipakai untuk melawan Allah. Jangan dipakai untuk melawan Allah. Lah kalau kita ini kan alhamdulillah nggak mudeng. Lisannya alhamdulillah alhamdulillah, tapi badannya ini nikmat dari Allah semua digunakan untuk melawan Allah. Melawan Allah bagaimana maksudnya? Lah Allah ngelarang kok kita terjang. Berarti yang dilawan siapa ini? Allah. Allah bilang jangan mabuk, nekat mabuk. Berarti yang dilawan Allah. Allah bilang jangan bicara yang haram, kita nekat ngomong yang haram. Berarti yang dilawan Allah. Lah kalau kamu sanggup melawan Allah, ya wes silahkan lawanlah Allah taala. Lah kira-kira mau sanggup? Ya gak mungkin sanggup. Gak mungkin sang sanggup. Lah ini yang ketiga nih intinya. Kalau udah tahu kamu semua itu dari Allah, yang ngasih Allah, yang di dirimu itu dari Allah. Jangan gunakan itu untuk melawan Allah. Jangan digunakan untuk maksiat. Yang udah bisa menguasai tiga hal ini baru orang itu mengerti hakikat dari alhamdulillah. Itu pelajaran Jumat yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Boleh? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dinyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal aklah fayahmadahu 'alaiha." Sungguh Allah itu merasa puas, ridho, seneng Sungguh Allah merasa puas, ridho, seneng terhadap hambanya, terhadap hambanya. Yang mana hamba itu dia makan sesuap makanan, makan sesuap makanan, cuman sepuluh sesuap. Cuman sesuap. Kemudian dia bisa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Cuman sesuap loh nih. Kenyang aja belum sesuap. Dia bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah. Atau dia minum seteguk. Entah itu susu, entah itu air, entah itu teh, entah itu kopi. Seteguk. Dia bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun ridho kepada hamba tersebut. Artinya walaupun amalnya enggak banyak. Cuman yang wajib-wajib. Puasa wajib, sholat wajib. Tapi hamba ini pandai bersyukur. Dikasih Allah sedikit saja dia bisa Alhamdulillah maka Allah pun juga merasa cukup dengan amalnya yang sedikit. Wes amalmu gak akeh gak apa udah. Kamu termasuk hamba yang syukur. Diterima sama Allah amalnya itu. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya gampang ya. Gampang toh? Tapi kenyataannya kita ini glegek tiga gelas syukur atau enggak syukur? Tiga gelas. Itu yang muncul syukur dari hati beneran yang mana? Cuman kalau poso Ramadan tok itu ya. Puasa Ramadan satu hari nggak minum begitu Allah Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah dibuat haus satu hari baru bisa ngucap alhamdulillah. Lah itu yang bisa menyebabkan yastakhrijus syukur, menyebabkan bisa keluar alhamdulillah itu nilainya luar biasa. Lawang Rasul itu sholat malam sampai bengkak judulnya cuman afala aku dan syakuro. Apakah aku tidak layak, tidak pantas menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Kan sudah sepatutnya aku terima kasih. Lawang aku dijamin masuk surga, diangkat jadi makhluk yang paling mulia, dipilih sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Aku yang paling dari semua makhluknya Allah. Mestinya ya aku terima kasih bukan nyantai-nyantai. terima kasihnya Rasul dengan cara banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, Rasul melakukan semua itu untuk terima kasih. Lah kalau kita ini minum bisa mengucap terima kasih kepada Allah, Allah senangnya luar biasa karena ngerti ini yang bisa buat dia minum itu Allah. Kelihatannya sepele loh. Dalam proses minum ini banyak sekali nikmat Allah. Contoh, boleh ngasih contoh? Contoh. Ini apa ini? Cangkir. Dalamnya ada apa? Ada minuman ya. Minumannya panas atau dingin? Anget. Karena kemebul dari tadi ya jadinya ha? hangat. Ini kopi. Coba ya. Saya minum dulu, coba. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa. Coba lagi, coba. Alhamdulillah. Enak sekali. Coba lagi. Alhamdulillah. Saya mau nanya, apakah saya bisa tiba-tiba minum kopi seperti ini? Tidak. Sebelum minum kopi ini ada banyak proses. Nomor satu, cangkirnya dulu. Ujuk-ujuk jadi cangkir? Tidak. Cangkir ini mau jadi cangkir perjalanannya panjang sekali. Betul kan? Udah ini berapa orang nih yang kira-kira kerja untuk buat cangkir ini berapa orang ini? Coba kalau jenengan mau minum, mau minum terus disuruh buat dulu wadahnya sendiri. Kapan minumnya? Pakai tangan, Bib. Lawang kopi panas pakai tangan. Jajalan-jalan. Hah? Mau minum seperti ini, cangkir ini ujuk-ujuk ada atau kita harus beli dulu? Beli. Lah kalau tidak ada yang mau buat, yang mau dibeli siapa? Apa yang mau dibeli? Kalau tidak ada yang mau jualan cangkir, terus kita mau beli apa? Tidak ada yang mau jualan wadah, kita mau beli apa? Lah ini adanya cangkir, adanya wadah untuk minum itu prosesnya panjang. Lah siapa yang memerintahkan manusia kemudian dikasih ide, dikasih pikiran, dikasih akal untuk buat cangkir? Siapa yang merintah itu? Allah Subhanahu wa taala. Cangkir jadi. Lah terus yang ngirim ke toko siapa? Supir truk. Supir kol, itu kan? Nah siapa yang ngajari dia jadi supir? Kok yo ya gelem jadi supir? Siapa yang merintahkan dia untuk jadi supir? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Susah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan mau beli cangkir. Suruh ngambil sendiri ke desa. Terus pripun. Capek atau enggak capek? Padahal itu cuma cang, cangkir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya saya terangkan riwayatnya cangkir ini dua jam nanti baru selesai. Itu riwayat cangkir. Selanjutnya, kopi. Kopi ini tinggal diseduh air panas atau deplok dulu kita? Jenengan deplok dulu. Giling dulu, enggak kan? Kalau dulu, dulu belum ada penggilingan, belum ada penggilingan. Itu yang namanya deploan dari besi itu paling laku itu, ya kan? Saya itu masih ngalami dulu kecil deplok gitu kan. Gilingan itu belum ada, deplok. Yang namanya kopi dibakar dulu, digoreng, ya, digoreng dulu, dulu. Setelah itu kemudian di dideplok. Sampai halus, ditumbuk bahasa Indonesianya, deplok nggak mudeng ini. Jangan mudeng dideplok. Alhamdulillah masih orang Jawa. Ya kan? Ditumbuk sampai ha halus. Ditumbuk sampai halus. Tapi apakah kita nanam kopinya? Enggak. Siapa yang nanam kopi? Petani atau perkebunan? Petani kebun sudah. senamanya apa terserah ya. Apakah semua petani mau nanam kopi? Tidak. Apakah setiap daerah bisa nanam kopi? Tidak. Daerahnya tertentu, orangnya tertentu. Proses jadi kopi sampai ke tangan kita itu juga pan panjang. Setelah ada kopinya, Cangkirnya ada, ujuk-ujuk jadi kopi? Enggak. Mesti godok air panas. Lah air itu sampai kepada kita caranya bagaimana? Jangan bilang beli aqua atau air mineral yang lain. Lah itu air mineral itu bisa di, ada di botol caranya bagaimana? Prosesnya panjang seka, sekali. Lah terus mau bakar. Itu Api nyala ini caranya bagaimana? Sekarang tinggal cetek nyala. Lah dulu bagaimana? Cetek geni. Saya kira kalau kalau dengar ceritanya orang-orang dulu itu mau ngidupkan api. Pernah lihat film tahun 1000 sebelum apa? Masehi gitu ya. Tahun 1000 sebelum Masehi itu mau ngidupkan api pakai kayu. Masih gitu kan primitif dulu kan? Betul enggak? Ya seperti seperti itu. Maju zaman ketemu batu korek, ketemu batu korek, cetek geni, pakai batu korek. Cetek, cetek, cetek. Tapi enggak bisa cuman cetek-cetek murup, harus ada awulnya. Gergajen itu dulu kan ya, dikumpulkan nyala. Ya kan? Butuh waktu atau enggak butuh waktu? Butuh waktu. Sekarang tinggal cetek nyala. Cetek, nyala. Itu apinya. Lah bahan bakarnya. Gasnya ini sekarang. Jangan bilang tinggal beli. Lah itu bisa ada gas yang masukkan ke dalam tabung. Itu siapa yang mengerjakan semua itu? Lah itu yang ngurus Allah. Allah pilih. Nih kamu bagian buat gas. Nih kamu bagian buat kopi. Nih kamu bagian buat gula. Nih kamu bagian produksi kompornya. Nih kamu bagian yang begini. Nih kamu bagian jadi yang masak. Terakhir saya novel, kamu jadi bagian yang minum. Mosok saya nggak ngucap suwon Gusti, kebangetan buatan. Gak bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kurang ajar boten. itu. Paham tak? Paham apa? Berarti kita ini sama Allah dimanja atau enggak dimanja? Dimanja atau enggak dimanja? Dimanja. Lah kita dimanja begini kroso atau nggak kroso? Enggak kroso berarti dablek atau enggak dablek gitu. Ya? Dablek pol, lawang dimanja, disayang kok nggak bisa ngerasakan sayangnya Allah, berarti hati kita ini kotornya luar luar biasa. Kita tuh dimanja sama Allah. Tinggal ngucap alhamdulillah. Makanya Allah senang kalau ada orang minum seteguk ngucap alhamdulillah. Makanya sunnah Nabi kita mau minum itu baca Bismillahirrahmanirrahim Selesai Selesai satu teguk Alhamdulillah Sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim Selesai satu teguk Alhamdulillah Jangan Bismillahirrahmanirrahim Gak rampung-rampung gitu Itu termasuk koruptor Alhamdulillah Mestinya satu teguk bisa Alhamdulillahnya banyak Dijadikan cuma satu Alhamdulillah Makro orang minum langsung gluguk-gluguk itu makro Enggak bagus. Ya, karena nafasnya juga tidak eh enggak enak. Untuk kesehatan juga enggak baik. Sopan santun yang enggak baik itu kok minumnya seperti binatang atau apa gitu ya. Kalau manusia ya sebentar mandek, sebentar mandek, sebentar mandek. Lah, dalam posisi itu suruh alhamdulillah. Manusia yang mau seperti itu Allah pun mengucapkan kepuasannya. Allah ridho kepada hamba yang seperti itu. Berarti gampang ya sebetulnya cari ridhonya Allah ya. Gampang atau susah? Gampang. Lah kenyataan selama ini kita cari atau enggak? Kita nyari tapi jalannya sing keliru. Jalannya kita cari yang angel, yang berliku-liku, yang gampang. Tori tuh syukur nih kita lewati. Makanya Sayyidi Abi Hasan Ashadili radhiyallahu taalaanu Imam Abi Hasan Ashadili itu torikohnya torikoh syukur. Kalau ada torikoh ya Torikoh Syadiliyah itu sama Torikoh Alawiyah sama, nggak ada bedanya. Sama. Torikoh Alawiyah itu zahiruhu Ghazali wabatinuhu Syadili. Torikoh Alawiyah itu zahirnya apa yang diajarkan Imam Ghazali. sholat malam yang kenceng, puasa yang kuat, zikir yang banyak, mujahadah yang berat, berat itu zahirnya. Tapi kalau batinnya seperti yang diajarkan oleh Imam Abi Hasan Asyadili. syadzili radhiyallahu taala Bagaimana Imam Abi Hasan Asyadzili? Syuhudul minnah. Tiap saat merasakan semua yang ada pada dirinya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dirasakan. Jadi setiap detik syukur, tiap detik syukur, tiap detik syukur. Tarikahnya syukur. Lah kalau orang udah naik kendaraan namanya syukur, ya udah nggak mungkin bisa dikalahkan. Oh, judulnya orang kalau syukur tuh la in syakartum la azidannakum. Ditambah sama Allah, ditambah sama Allah, ditambah sama Allah. Orang kalau syukur cuma seteguk aja syukur, Allah ridho kepadanya. Jadi tiap detik Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Modalnya apa? Alhamdulillah. Sementara kebanyakan orang meremehkan ini karena nggak ngerti, tidak mengerti. Apa itu hakikat daripada alhamdulillah? Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi kalau kita baca kitab kuning ada tulisan Al-Hasan, alif lam ha sin nun Al-Hasan. Itu yang dimaksud Sayyiduna Hasan Al-Basri. Sayyiduna Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau adalah muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seorang tabi'in menurut riwayat yang kuat. Beliau adalah muridnya Imam Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah. Imam Hasan Al-Basri itu menyatakan, mamin ya ni'matin illa walhamdulillah afdol minha." Nikmat apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba, sesungguhnya ucapan alhamdulillahnya itu lebih besar, lebih utama, lebih hebat daripada nikmat yang dia peroleh. Misal ada orang dapat nikmat suami yang tampan, dermawan, soleh, pinter, menyenangkan. Terus kok ngucap alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya sama suaminya yang ganteng seperti itu masih lebih hebat alhamdulillahnya. Atau ada orang tiba-tiba dapat rezeki nomplok yang besar sekali. Dia ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillahnya itu lebih hebat daripada rezekinya yang luar biasa. Apapun itu nikmat yang kita peroleh, ucapan alhamdulillah kita itu lebih besar. Kenapa? Karena nikmatnya akan habis, tapi kalau alhamdulillah nggak mungkin habis. Nikmat itu akan ha? habis. Alhamdulillah itu nggak akan habis. Sekali diucapkan langsung tumbuh kembang tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Terus pahalanya ngalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua kenapa? Karena banyak orang yang dapat nikmat tidak bisa mengucap alhamdulillah. Itu banyak sekali. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Majah menyatakan Imam Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasul sallallahu dalam sebuah hadis bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah ila kana allazi atahu afdal mimma akhadh." Jadi kalau ada orang seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian hamba tadi mengucapkan Alhamdulillah Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadanya Berkat yang mengucapkan Alhamdulillah Itu jauh lebih utama daripada nikmat yang sudah dia ambil Paham? Jadi dapat nikmat apapun mengucap alhamdulillah itu ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang dia berikan. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini ucapannya senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Bahkan dalam kitab Nawadir Usul Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna dunya seandainya dunia seluruhnya, dunia dengan segala isinya, biyadi rajulin min ummati berada dalam genggaman dalam genggaman satu tangan dari umatku." Jadi misalnya kita ini kok tangan kanan megang dunia dengan segala isinya nikmatnya, kekayaannya, keindahannya semua ada di tangan tangan kanan kita. Tsumma Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, ini suksesful di dunia dengan segala isinya dalam genggamannya. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah lakanatil hamdulillah afdal min dzalik. Sesungguhnya ucapan atau kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya yang ada dalam genggamannya. Kadang kita ini nggak ngergani alhamdulillah. Sering kita ngelirik nikmatnya ketimbang alhamdulillahnya. Makanya ada orang itu yang kita alhamdulillah terus dia ingat alhamdulillah yo ya kok aku cek iso ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah aku masih bisa mengucap alhamdulillah karena banyak orang yang tidak bisa mengucap alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya itu kalau dirumuskan menjadi inti daripada syukur. Kalau dirumuskan itu jadi inti daripada syukur. Orang itu dikatakan syukur kalau hatinya, lisannya, tubuhnya udah bisa bersyukur. Orang itu dikatakan bersyukur kalau hatinya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya udah bisa ber bersyukur. Hatinya bersyukur bagaimana? Hati dikatakan bersyukur seperti yang tadi, ngerti nikmat ini yang ngasih Allah. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Ini bukan milik saya, ini milik Allah. Dia ngerti dan dia ngakui itu milik Allah bukan milik saya, yang ngasih Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat An-Nahl ayat 53. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian sesungguhnya itu berasal dari Allah. Sampai Allah mengingatkan loh. Apapun yang nikmat yang kalian miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa begitu, sadar betul, maka hatinya udah syukur. Coba kita nanya pada diri kita masing-masing, boleh saya nanya? Boleh? Jenengan merasa motor itu milik Allah atau milik jenengan? Ayo coba. Ingat-ingat, motor itu milik jenengan atau milik Allah? Ini pertanyaan yang susah dijawab ya. Rasanya di hati itu milik jenengan atau milik Allah? Caranya gampang. Caranya gam gampang. Kalau tiba-tiba motornya hilang dicuri orang, jenengan kira-kira bagaimana? Stres atau alhamdulillah? Stres. Gelo atau enggak gelo? Bingung atau enggak bingung? Oh, berarti itu milik siapa? Makanya itu itu kalimat tapi prakteknya gampang atau susah? Susah. Makanya jangan ngaku-ngaku, oh, saya udah bisa, udah ngerti, hati saya udah syukur mengkirian mas. Dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu. dulu. Ayah saya, ini nyata, kalau ini nyata. Saya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah. SMP. Saya agak lupa ya umur saya waktu itu. Saya sholat di Masjid Jami Asegaf waktu itu saya pinjam sepeda ontel ayah saya, satu-satunya sepeda yang dimiliki ayah saya. Mau beli sepeda itu butuh perjuangan yang panjang. Saya ngerti betul, mau beli sepeda itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Ponik warna biru. Ya, sepeda perempuan itu ya. Ponik yang ada goncengannya warna biru. Saya mau ke masjid, waktu itu Pak D saya jual barang antik tokonya di dekat Rumah Sakit Islam Kostati, sebelah selatan Rumah Sakit Islam Kostati. Sewa di situ. Ayah saya lagi di situ sama saya. Terus saya bilang sama ayah saya, sebetulnya kan dekat tuh Masjid Jami Asgaf ya. Nah, tapi saya pengen naik sepeda. Abah pinjem pitnya mau ke masjid. Sholat asar kalau saya nggak salah. Asar. Ya. Pakai saya bawa pit itu ke masjid, kemudian saya masukkan di dalam. Di dalam. Saya kunci. Eh ya. Kunci dulu baru tawakal. Sudah saya kunci. Ini peristiwa udah puluhan tahun yang lalu kan ya? Belasan tahun yang lalu. Puluhan kali ya. Wong saya lulus SMA tahun 94 tuh ya. Puluhan. Monggo Habib. Ya. Akhirnya saya masuk Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Allah itu Maha Mulia. Saya masuk masjid takbir salat Allahu Akbar salat asar nih. Itu atahiyat awal, atahiyat awal. Setan itu udah bisi, fitmu hilang. Coba bayangkan setan ini setan bis ini. Jangan ngomong malaikat ngasih tahu, nggak ada malaikat ganggu orang sholat nggak ada. Jadi kalau ada bisikan apapun di sholat itu yang menyebabkan kita kok mening, apa, tidak fokus sholat berarti se setan. Pitmu hilang. Saya tahiyat ora hilang. Setan itu setan. Hilang hilang ora hilang. Jadi ini ada termasuk bodoh nih ngayani setan ini. Oh, maklum masih baru SMP kan bodoh banget kan enggak apa-apa ya. Nah, ketimbang kepinteran kan medeni nanti. Akhirnya saya lanjutkan tuh sholat. Allah Akbar. Hati mulai duk, duk, duk, duk, pitmu hilang. Duk, duk, duk, duk, duk, pitmu hilang. Ini kan pitnya ayah saya ini kan. Jeduk, jeduk, jeduk. Saya bilang, oh hilang. Atahiyat akhir. Setan banter ngomong. Batalkan sekarang sholatmu. Lari ke depan. Hilang pitmu yang keratangi saya ini. Saya katakan, oh, hilang. Begitu atahiyat selesai, salam. Itu kan dikir dikit. Wah, kan biasanya panjang tuh di Masjid jamiah sekaf. kalau asar kan. Dikir nanti ada salaman setelah sholat asar itu Udah saya nggak ikut lagi niati, nggak tenang pitmu hilang. Sudah, langsung doa ringkas keluar saya. Hilang tenang. <laughs> ya. Hilang betul tuh sepeda nggak ada. Akhirnya saya jalan kaki ke toko Pak D saya, ketemu ayah saya. Ayah saya lihat saya jalan kaki. Terus bedanya mana? Hilang, banget Ekspresi ayah saya itu tidak berubah, enggak marah, enggak anyel, enggak pegel dan lain enggak gelon enggak. Ya wis. Nanti insyaallah beli lagi. lanjutkan gitu sakit boten? ah Itu gampang atau susah? Kalau duit banyak gitu gampang, hilang kelangan barang terus oh beli lagi itu kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau orang susah, duit nggak punya, barang kesayangannya yang digunakan untuk pergi hilang, mestinya anaknya dibengokin enggak? Lah kuwi bapak orang genah. Mosok lebih sayang anak apa pitnya daripada ah, anaknya. Paham ya? Jadi kalau tahu wama bikum min ni'matin wama bikum min ni'matin faminallah semua yang nikmat yang ada dirimu dari Allah, ya kalau diambil lagi sama Allah ya artinya tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub itu betul-betul terjadi ketika dia ingat Allah dengan menyebut Allah, ingat Allah hati jadi tenang. Begitu hilang, terus ingat Allah, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Ini lagi diambil, walaupun yang ambil caranya orang-orang nggak bener gitu ya. Tapi yang dilihat bukan bukan pencurinya, bukan apa. Oh, Allah lagi meletakkan saya dalam kondisi yang seperti ini. Saya harus sabar dan saya harus syukur. Yang diambil cuma sepeda saya, bukan mata saya. Sakit ngaten? Alhamdulillah, motor kunci utuh. meripat kunci utuh. Alhamdulillah, mata saya masih utuh. Alhamdulillah, tangan saya masih utuh. Bisa kita seperti itu? Belum. Ngaku aja lah, mau jawabnya kok kesuhen. Sudah bisa gitu belum? Belum. Berarti syukur dengan hati belum belum lulus. <laughs> ya, syukurnya hati belum lulus. Nah, hmm. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Abu Nuaim dan Baihaqi. Ini syukur hati ya. E, syukur lisan. Kalau orang sudah hatinya syukur, otomatis lisannya akan tergerak untuk zikir. Lawang hatinya ngerti kok. dia yang ngasih. Oh, dia yang memberi ini. Dia yang baik. Ketemu orangnya, ngucap apa? Suwun mas, makasih lo mas Kirimannya kemarin mas, terima kasih ya mas ya Lawang tahu yang kirimi dia Tahu yang ngasih dia Terus kita ketemu, kita ngucap apa? Terima kasih Orangnya nggak ada, kita ketemu orang lain Kita ngomong, wah bapak yang itu baik benar sama saya. Saya dikasih hadiah ini, saya dikasih cerita sama orang-orang, nyebut-nyebut kebaikan orang tersebut. Betul tak betul? Lah kita dikasih Allah macam-macam, ketemu Allah enggak? Ketemu. 24 jam tuh kita ketemu Allah tapi gandeng kita ini matanya. <laughs> ya seperti ini ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah ini mata hati kita ini buta ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah. Lah minimalkan ceritakan Allah kepada orang lain. minimalkan begitu. Seperti kalau nggak ketemu orangnya cerita sama orang-orang, orang itu baik. Kan begitu. Lah kita ini dua-dua tidak. Muji Allah secara langsung ya Gusti, alhamdulillah, terima kasih Allah itu tidak. Ya. Kemudian ketika kumpul sama orang nyebut Allah itu baik banget sama saya, Allah itu luar biasa. Itu ya juga ti tidak. Faham? Berarti syukur lisannya jalan atau masih jalan, macet, jalan. Jalan tersendat, jalan tersendat, sendat, jalan tersendat-sendat. Itu saja ketika dapat nih nikmat jalan tersendat, sendat. Nah, ketika ketabrak kira-kira bisa mengucap alhamdulillah tidak? Mbah Mubarid itu yang bisa. Dapat nikmat saja syukurnya lisan sendat-sendat apalagi kalau dapat musibah. Apa bisa syukur? Makanya jangan ngaku-ngaku dulu udah di makom syukur lisan. Oh, saya udah makom syukur lisan. Mengkirin, Mas. <laughs> Tontonan si awakmu. Dalam hadis dari Tirobroni, Abu Naim dan bayhaki Rasulullah SAW bersabda, "Yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum mil Kelak di hari kiamat ada penyeru yang berseru. Gak dijelaskan tuh penyerunya tuh siapa, entah itu nabi, entah itu malaikat, entah makhluk Allah yang lain. Yunadi munadin. Ada kelak yang ditugaskan Allah khusus woro-woro. Jadi Allah tuh di hari kiamat punya pasukan woro-woro. Tugasnya cuman halo halo MC. Ya, MC. Tapi MC-nya Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman, pengumuman. Hari kiamat nanti di alam setelah uh, apa namanya? mas, apa kebangkitan ya setelah di mahsyar. Semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri. Semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri. Oh ini berdiri baris menuju surga ini dipanggil ini. Ya mau kemikui jenengan saya kita semua keluarga kita teman-teman kita termasuk yang bisa bangun ya. Sebab yang gaya mau bangun kalau nggak nggak golongannya nggak bisa bangun tambah ambruk tuh nanti tuh ya. Bangun yang suka muji Allah, silakan bangun. Yang memang nggak suka muji Allah ya nggak nggak bakal bangun. Lah apalagi yang yang larang-larang orang muji Allah itu lebih lagi nggak bisa bangun itu. Paham? Jadi yang yang kurang muji Allah nggak bisa bangun, yang kurang suka muji Allah apalagi yang melarang orang muji Allah itu lebih lah lagi. Misal kita muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan? Ada orang ngomong, pikir itu cukup pelan saja, nggak usah disuarakan. Allah nggak budek. Allah nggak tuli, mesti dalilnya si kita itu. Allah nggak nggak tuli. Ya kalau boleh jawab, tapi ya timbang ribut nggak usah dijawab ya. Tetap aja jangan alhamdulillah, alhamdulillah, tetap gitu saja. Tapi kalau boleh jawab, kita akan jawab begini, ngapunten ya Mas, yang bilang Allah tuli itu siapa? Kanjeng Nabi. Saya kurang ajar nih. Ini saya kurang ajar. Kanjeng Nabi bagaimana? Lah itu hadisnya. Kalian kalau zikir nggak usah teriak-teriak. Allah itu tidak tuh tuli. Lah hadisnya jangan dipotong-potong. Kamu tuh hadis diucapkan seenaknya sendiri. Hadis itu disampaikan Nabi ketika sahabat capek perjalanan jihad, kemudian musuh ada di depan ma mata. Rasul mengatakan irba'u, sayangi diri kalian. Zikirnya enggak usah keras-keras karena Allah tidak tuh tuli. Allah juga mendengar zikir kalian kalau kalian pelan-pelan. Allah Maha men mendengar. Maksudnya kalau kalian keras-keras, itu musuh di depan nanti dengar suara kalian, tahu posisi kalian ada di mana, sehingga kalian dengan mudah jadi sasaran tembakmu musuh dengan panah, tombak dan lain sebagainya. Dan sayangi diri kalian karena kalian ini masih capek, lelah dari perjalanan jauh, nafas ngos-ngosan, gak usah suaranya keras, keras. Hemat energi untuk jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah kok terus dipakai ini untuk orang duduk dikir jenengan habis makan tiga piring. Alhamdulillah, alhamdulillah nggak boleh. Di masa tenang nggak boleh alhamdulillah, dengan suara ke keras. Ini namanya menempatkan hadir tidak pada tempatnya. Itu sama menurut para ulama berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup jelas? Nah, kalau kita gitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok ada orang larang-larang? Dah kamu jangan gitu beribadi. Kita akan jawab, ya Allahnya tidak tuli. Cuman saya pengen menggugah pendengaran jenengan yang kurang mau dengar begini-begini. Biar jenengan itu mau dengar terus mau ikut-ikut tiru ngucap alhamdulillah. Lo aneh tuh manusia, dengar lagu sakitnya tuh di sini doniru kabeh Betul kan? Dapat pahala enggak? blas, Tapi kan semua niru kan? Dengar lagunya aja tuh di, di TV atau di radio, langsung lisan tuh sakitnya tuh di sini. Kok ngono? Ya? Setane sono, setan sing ngajari ngono no. tiro tirokno, itu ada setannya itu. Ya. Enggak soalnya enggak ada pahalanya, enggak ada apa? pahalanya. Tapi ketika zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, setannya langsung bisi, kayak bribeni, kan menang. Itu mengganggu, suruh diam, itu mengganggu, suruh diam dia. Seperti seperti itu. naudzubillah min min dzalik. Nah ciri-ciri al orang yang nanti dipanggil berdiri kalian. Wahai orang-orang yang muji Allah Subhanahu wa taala, fatakumu zumratun fayunsabu lahumul liwa akan bangun berdiri zumrah sekelompok orang. Sekelompok orang. Dan sekelompok orang ini nanti akan diberi bendera sendiri. Diberi bendera sendiri. Fayadkhulunal jannah Kemudian sambil bawa bendera tadi, sekelompok orang ini masuk ke dalam surga. Jadi kalau jenengan pergi pawai bawa bendera ar lah itu termasuk bagian daripada sunnah ini. Nanti gitu. Tapi ojo ya gede-gede. Nanti ya, gede-gede keserimpet, dundung kan repot. Liwa, ada bendera. Ini ini ini simbol memang. Ini. Bendera Hamadun, orang-orang yang muji Allah. Kenapa dikasih bendera? Soalnya orang masuk surga itu berkelompok-kelompok kelompok ahli sodako sendiri, kelompok ahli solawat sendiri, kelompok ahli syukur sendiri. Ya, ada kelompok kelompoknya. Lah yang kesian orang yang nggak punya kelompok, nolah nolah. sana sini nggak dapat kelompok. Ina udzubillah min halik. Ya, mungkin-mungkin kita bisa masuk kelompok manapun, punya kartu bebas masuk kelompok mana-mana ya. KTA, kartu tanda anggota kelompok Hamadun masuk gitu ya. Kartu tanda anggota kelompok puasa. Nah ini kita nggak masuk ini. Wah ini kelompok poso ini sing paling ngerti susah ini ya. Poso Senin Kamis nggak punya nih kartunya ini. nggak punya. Puasa Dawud kartunya nggak punya nih. Kalau zikir gitu mungkin insya Allah kartunya masih bu punya. Sodakoh lah wallahu alam ini. Kalau Jumatan kira-kira bawa duit atau tidak ini. Nah ini kalau Jumatan pas Jumatan udah sanggup duit nyemplungi apa namanya itu kota amal yang keliling atau kota amal yang berhenti ya insya Allah mesti mesti mambu-mambu ahli soda ahli sodako ini. Nah ini nanti berdiri bawa bendera itu. Kila. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Manil hammadun. Rasulullah. Orang yang di, dikatakan nanti orang yang pandai memuji Allah itu siapa? Siapa? Karena sahabat pengen masuk dalam kelompok itu. Sinten kanjeng Nabi. Siapa? Siapa? Maka Rasul menjawab. Kala. Alladina yashkurunallaha ala sarra'i wadzarra. Orang-orang yang selalu senantiasa kondisinya apapun bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sarra seneng maupun dharra susah. Seneng maupun susah muji Allah. Nah, pertanyaan yang saya maksud tadi begini loh. Kalau kita seneng saja itu alhamdulillahnya tersendat-sendat. Lah kalau susah kiranya alhamdulillahnya lancar atau mandek? Alhamdulillahnya lancar atau mandek? Makanya jangan ngaku-ngaku kita masuk kelompok alhamdulillah Jangan ngaku-ngaku. Itu kelompok yang sangat mulia. Kondisinya apapun seneng ya syukur, susah ya syukur. Seneng ya Alhamdulillah, susah juga Alhamdulillah. Kok bisa begitu bagaimana? Ya kembali yang tadi, hatinya udah ngerti yang ngasih Allah. Intinya itu. Kalau hati ini udah ngerti yang ngasih Allah, bereslah semuanya. <clears throat> semuanya akan jadi mudah. <clears throat> yang ketiga. Oh, yang kedua dulu ya. Masalah keutamaan mengucapkan alhamdulillah, lisan mengucap alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan La ilaha illallah Dan sebaik-baik doa adalah ucapan Alhamdulillah Jadi kalau kita mau dungo pakai kalimat yang terbaik itu justru kalimatnya tidak ada bentuk dungonya. Doa itu kan artinya minta. Jadi kalau mau minta sama Allah dengan kalimat yang terbaik justru tidak mengucapkan permintaan. Aneh toh ya. Mengajukan proposal biar berhasil biasanya kan menyebutkan data. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, ini total sekian. Jadi kami mohon diberikan sumbangan bla bla bla bla. Nah, gitu kan ya. Tenang, saya belum pernah buat proposal. Ya, dan tidak akan insya Allah buat proposal. Ini orang ajukan proposal seperti itu. A B C D seperti itu. Biasa itu lumrah kan lum? Lumrah. Tapi yang Allah katakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta aku, aku beri. Allah mengatakan seperti itu. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Justru kamu kalau minta itu tidak dengan ucapan minta, tapi ucapannya cuma terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu minta yang paling bagus. Nah, jadi mulai besok jenengan gak usah minta lagi. Gampang toh? Gampang gak? Dikasih apapun bilang alhamdulillah. Dapat uang satu rupiah bilang Alhamdulillah. Dapat seratus rupiah bilang Alhamdulillah. Dapat seribu bilang Alhamdulillah. Dapat seratus ribu bilang Alhamdulillah. Dapat satu juta bilang Alhamdulillah. Gak dapat bilang Alhamdulillah. Sehat ngucap Alhamdulillah. Sakit ngucap Alhamdulillah. Bisa enggak? Angel. Insya Allah bisa, tapi itu su susah. Orang yang udah seperti itu otomatis dikasih terus sama Allah. Iya. Gak sampai dia minta, dikasih sama Allah. Kenapa? Lah baru dikasih dikit, udah terima kasih, kasih lagi. Kasih lagi, terima kasih, kasih lagi. Terima kasih, kasih lagi. Allah kan begitu terus. Jadi gak sempat minta dia. Gak sempat minta. Semua yang dikasih, dipinginkan, dikasih sama Allah. Karena ucapan terima terima kasih. Contoh yang sederhana yang pernah saya sampaikan di berbagai majelis di sini khususnya, seperti kalau kita punya tetangga, kita kirimi tempe goreng, tetangganya bilang terima kasih. Mau dikasih tempe goreng aja kok bilang terima kasih, senangnya luar biasa. Maka besoknya kita masak itu ayam goreng, kita akan kirimi. Itu dikasih tempe goreng bilang terima kasih. Yuk kirimi ayam goreng. Kasih ayam goreng bilang terima kasih. Besoknya kita tuh bakar sate. Ya kita akan kirimi dia. Kenapa? Orang ini pandai berterima kasih, nggak usah minta, udah dikasih sama Allah. Paham? Nah yang jadi masalah, ngapunten. Nah kita dikasih Allah macam-macam, nggak ngucap terima kasih dari hati. Jujur mawon, jujur. Es mboten. Betul loh nggak betul nih saya ngomong begini. Coba yang kita miliki sekarang ini, yang udah kita terima kasih betul yang mana? Bapak-bapak punya istri udah terima kasih sama Allah belum? Alhamdulillah Gusti ya Allah, terima kasih dikasih istri yang seperti ini. Udah belum? Mesti sing diiling sing ra enak-renake. Bojo wis kaya ngono wis. Ya Bu ya. Bapak-bapak itu kan begitu ya Bu. Lah ibu-ibu kira-kira sama atau tidak? Oh fitnah, fitnah itu fitnah. <laughs> Oh enggak tahu kok bilang sama. Biar ibu-ibu yang menjawab sendiri toh. Sama atau enggak Bu? Sama rata-rata begitu. Suamiku tuh kok begini. Yang mensyukuri pasangannya siapa sekarang? Duduk terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Karena orang yang terima kasih pastikan ingat yang enak-enaknya. Betul kan? Iya. Bisa jadi terima kasih gara-gara ingat yang gak enaknya bisa. Bagaimana? Alhamdulillah ya Allah. Punya istri kok ngomelan, cerewet. Saya bisa sabar. Makom saya naik. Saya ingat cerita itu ya Allah. Tuh ada cerita memang. Ya jenengan percaya boleh, nggak percaya juga boleh oh, namanya cerita ya. Namanya ceri cerita. Kalau saya sih percaya, oh, cerita yang baik nggak dipercayakan iman-iman. Ada satu orang itu bersahabat dengan orang lain. Satu orang bersahabat dengan orang lain. Lah orang ini kemudian kangen sama sahabatnya, main ke rumah sahabatnya. ketuk pintu yang bukakan tuh istrinya. Cadaran lengkap itu ya, di timur tengah sana kan begitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam uh, suaminya ada lagi ke hutan cari kayu. Oh ya biar saya tunggu. Enggak masuk, tunggu di luar. Enggak lama tuh sahabatnya keluar dari hutan, naik macan. Luar biasa ya. Naik ma macan. Terus ada singa-singa macan-macan banyak itu yang di sekitarnya ikut mendampingi. Di punggungnya singa-singa tadi kayu bakar. Jadi kayu bakar yang mikul itu bukan kuda, bukan sapi, bukan kambing. Yang mikul singa. Ini orang biasa atau luar biasa? Ya sahabatnya domblong. Luar biasa. Ini dapat dapat kesaktian dari mana ini? Ya. Wah serangkulan nggak nanya, ya gengsi tuh masa nanya gitu kan ya. Serangkulan, bahagia. Let berapa tahun kemudian main lagi, kangen. Ketemu wanita pakai cadar juga. Suamimu mana? Lagi cari kayu. Yaudah saya tunggu di sini. Keluar itu sahabatnya dari hutan <clears throat> seorang diri mikul kayu kaboten. Jalan kaki capek. Rangkulan lagi senang. Selesai tanya, "Ngapunten, Mas. Saya ini dari dulu mau nanya ngempet. Tapi sekarang saya nggak tahan, ya udah saya nanya. Kamu tuh dulu naik macan, kayu tuh di atas singa-singa. Lah kok sekarang kamu jalan kaki terseok-seok kehabisan napas, mikul kayu berat seperti itu sendiri nggak diewangi binatang-binatang buas. Itu kenapa kok bisa dulu bisa begitu sekarang begini? Terus seperti bisik-bisik itu. Gini loh, dulu tuh istri saya solihah. Eh dulu tuh istri saya jahat, ya cerewet. Dulu istri saya jahat, cerewet, sukanya marah, marah. Saya sabar, saya nggak pernah ngeluh. Hasilnya oleh Allah hewan-hewan buas ditundukkan buat saya. Nah istri yang jahat itu sudah meninggal dunia. Terus saya nikah lagi, ketemu yang sekarang istri saya baik banget. Akhirnya hewan-hewan buas itu jadi biasa dengan saya. Gak mau lagi disuruh-suruh, tetap aku sing wedi karo macane. Jadi jangan kalau punya istri yang ngomelan, alhamdulillah. Sakit Bapak-bapak? Ini Bu ini jawaban gak gak gak gak gak <laughs> gak cetoh ini ya. <clears throat> Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau ibu-ibu punya suami yang tidak menyenangkan, ibu sabar, maka makom ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suaminya tidak menyenangkan, jangan dibawa ke pengadilan. Karena itu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Justru sabari makom jenengan naik setinggi-tingginya. Jelas? Apa? Alhamdulillah. Loh ini alhamdulillah. Orang yang udah bisa betul-betul muji Allah, ya, betul-betul muji Allah Subhanahu wa taala, ini ada Habib Muhammad nanti akan ngasih tambahan. E, dalam segala keadaan itu baru orang yang luar biasa. Terima kasih, dikasih apa? Terima kasih, dikasih apa? Terima kasih. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, "Laisa syai'un al azkari yudha'afu kama tudha'afu alhamdulillah." Tidak ada zikir yang pahalanya dilipat gandakan sebesar ucapan Alhamdulillah. Jadi pahala zikir itu memang dilipat gandakan. Tapi kalau Alhamdulillah ini dilipat gandakan luar biasa. Pertanyaan saya, kita itu kalau habis sholat ngucap Alhamdulillah itu dengan semangat atau malas-malas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dihayati atau Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngapunten yang mana ini? Ah? Kayak ndang rampung atau dihayati? Ya, kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Jangan bilang ahli dikir, Jangan kalau ahli dikir saya percaya gitu artinya dikir betul. Kalau kita ini ahli dikir atau kayak dang rampung? Ya, kalau ahli dikir, alhamdulillah, alhamdulillah dia cepat tapi artinya ikut betul merasakan nggak apa-apa, bagus. Ya, cuman kita nggak bisa mengikuti kecepatannya saja, ya. Tapi kalau kita ini ndak memang kita ini ya kecepatan artinya ya rahusu ya kalau fasihnya ya teng tadi itu. Bukan alhamdulillah jadi alhamdulillah. Lillahnya hilang lagi. Lalama dah gitu toh. <laughs> naudzubillah kalau seperti itu kan jadinya. Mestinya kan dihayati alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal kan dirasakan betul alhamdulillah, alhamdulillah dihayati. Itu pahalanya luar biasa. Lalu kita suruh duduk nyabarkan diri. Golek ganjaran karo linggih kok ora gelem kan ya kebangetan. Ya. Apalagi yang ikut golongan model bar salat mencolot itu naudzubillah. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Alhamdulillah sudah sholat Tapi na'udzubillah kon linggih wae kok ora ke Gelem langsung loncat Tidak mau di zikir, gak mau doa Ya, gak mau zikir, gak mau doa Itu pengen ikut ngaji di sini Di depan Sian Nah, kemudian yang ketiga Selain lisan, seluruh anggota tubuh itu wujud su syukur. Dalilnya adalah Quran surat As-Saba surat 34 ayat 13. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam, "I'malu ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Dawud, berkerjalah, beramallah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu tidak tidak cuman dapat nikmat, hati ngerti, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh, contoh, contoh, contoh. Boleh ngasih contoh? Jenengan dapat rezeki nompok 100 juta. Nikmat atau enggak nikmat? Yang ngasih siapa? Allah. Tahu yang ngasih? Allah. Artinya senang atau enggak senang? Senang. Akhirnya ucapkan alhamdulillah. Udah syukur belum? Kenapa? Kalau syukur betul eh amalu ala Dawuda syukro cuman lah itu baru syukur. Dapat 100 juta didum ke sana, dum ke sana, kakaknya dapat, adiknya dapat, orang tuanya dapat, pasangan hidupnya dapat, nak dulurnya dapat, tonggonya ada dapat. Ya. Di Didum sama dia digunakan untuk to'at, untuk menyenangkan orang yang susah, melunaskan hutangnya orang yang berhutang untuk melunaskan orang yang lagi berobat di rumah sah, rumah sakit. Ini yang begini namanya su, syukur. Kalau cuman dremimil, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, seratus juta, alhamdulillah, Simpan di berangkas. Ini bukan syukur itu. Paham tidak? Lah yang model nomor seperti ini banyak tak ini? Wow, apalagi yang gini menyakitkan hati itu. Misal ya, misal saya pedagang duduk sama Habib Muhammad. Misal, ya Mas Roni ini kamera Habib Muhammad kesuting nggak nih? Coba Habib Muhammadnya diambil, masa Habib Muhammad nggak diambil, wah ini pelanggaran. Jangan, ini orang ganteng satu ini harus dikenal banyak orang. Ya, tapi jangan mengalahkan saya gantengnya. Karena tetap ganteng saya, nama saya Novel artinya pria tampan gitu. Kalau beliau pujiannya nggak bisa dikalahkan. Muhammad itu yang banyak dipuji kan begitu. Udah masuk ini. Betul. Misal nih. Misal nih Bib Muhammad ini kebetulan, misal saja ini beliau nggak begitu loh ya, misal. Misal beliau ini kok banyak utang, misal. jadi iki kualik sing akeh utang ya aku gitu loh. Ya. Misal beliau banyak utang. Terus saya ini pedagang, saya ini pedagang. Soan ke tempatnya Bib Muhammad, soan. Insyaallah. Bib, alhamdulillah Bib. Saya itu kemarin jual mobil laku 500 juta Bib. Padahal itu mobil itu kalau dijual 300 sebetulnya enggak laku. Kok ada orang mau beli 500 Bib? Alhamdulillah Bib, alhamdulillah. Alhamdulillah Bib. Cuman cerita tok. Paham enggak? Terus Bib kemarin tuh kok sawah saya laku Bib. Masya Allah. Laku 2 miliar Bib saya. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Bib Muhammad di, di hati batin. Utangku kiake. Mbok ceritanya mung dua duit, dua duit. Paham enggak ini? Paham kan? Atau ada orang yang susah di sampingnya, orang su susah. Cuma diceritani dia dapat nikmat, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah. Ceritanya begitu, tapi kita anggone butuh duit kira dikai blas gitu Cerita sama pak leknya, pak deknya. Udah lihat, wow, wama bini amati Pak fahadid. Kalau dikasih nikmat semua sebut-sebut, nyebut-nyebut tuh jangan melukai hati orang lain. Sebut-sebut itu dengan menyenangkan orang lain. Artinya ya jumen ya sebutan. Orang mau modal sebut tapi disimpan di berangkas Ini al-bakhilul murakab. Itu orang bakhil sak boleh. Pelit sak sak boleh. Paham ya? Jadi syukur itu bukan cuma di hati. Kalau di hati tok itu tingkatan yang paling bagus tapi belum sempurna. Kalau tidak diiringi li, lisan, ya. Lisan itu belum sempurna kalau tidak diiringi perbu perbuatan. Lah aksinya ini yang paling penting. Kita harus menggunakan nikmat tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jam berapa ini? Ya, setengah sepuluh lewat ya, setengah sepuluh le lewat. Santai dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan ya sebelum saya lanjutkan ini mumpung ada Bib Muhammad di sini Beliau biar nambah dikit dulu, saya minum dikit. Karena beliau udah minum dikit, tapi belum ngomong sama sekali. Betul kan? Nah, termasuk syukurnya harus ngomong gitu. Ya, bentuk syukurnya harus ngomong. Seperti yang dulu saya katakan, ini lama-lama nggak muncul di sini kan terbukti kan ya. Karena sekarang sibuk ceramah kemana mana. Ya, semoga lah nanti kalau hari Jumat nggak dapat panggilan di mana-mana. Amin, insyaallah.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 Saya hormati guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, Sedaya para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat. Memang syukur itu kata para ulama kalau kita pengin punya nikmat yang langgeng yang berkesinambungan terus-menerus bahkan nikmatnya itu terus nambah dan nambah maka kuncinya adalah syukur. Ini saya berdiri ya, Bapak. Jadi kalau pengen nikmatnya itu terus dan nambah, nambah, nambah, nambah, itu kuncinya banyak syukur. Dan alhamdulillah sesepuh-sesepuh kita, leluhur kita sudah ngajari kita untuk banyak syukur. Makanya di daerah kita kalau ada yang pindahan rumah buat acara tasak tasyakuran. Kalau malam 17-an acaranya tasyak tasyakuran. Makanya di kampung jenengan diganti jangan tirakatan tapi tasyakuran. Di mana-mana kalau nikah juga ada acara tasyakuran. Pokoknya semuanya macam-macam dah. Kepindah rumah tasyakuran, anak lahir tasyakuran. Dikit-dikit pokoknya tasyak tasyakuran. Nek pegatan jangan tasyakuran. Bahaya niku. Itu kita sudah diajari tasakuran, tasakuran, tasakuran. Kenapa? Itu wujud syukur kita bukan cuma syukur dengan lisan tapi juga syukur bil arkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Ketika kita tasakuran kita otomatis kan pasti ngundang tonggo-tonggo kan. Terus kalau sudah ngundang tonggo, mosok nggak kita sugui? Pasti kan juga keluar duit juga untuk ngasih makan tetangga supaya biar bisa makan bareng bareng. Nah ini syukur dengan bukan cuma dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Jadi kalau ditanya tasyakuran itu ada dalilnya apa enggak? Ya suruh beli VCD yang tadi. Dalil tasyakuran semuanya itu. Nah kan Nabi kan nyuruhnya cuma kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Atau syukur perbuatan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Nah, yang dinamakan syukur itu adalah ibadah. Dan ibadah itu terbagi jadi dua. Ada ibadah itu namanya ibadah mahdoh, murni. Ibadah mahdoh itu ciri-cirinya gini. Harus ada dalil yang memerintahkan dari Al-Quran dan hadis. Caranya pun juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita nalar ada hikmahnya atau enggak ada hikmahnya, pokoknya harus dikerjakan karena itu sifatnya adalah perintah. Ibadah yang mahdhah enggak boleh divariasi. Harus sama caranya. Salat. Ya dengan kepengin salat zuhur 5 rakaat. Biar lebih banyak pahalanya salat zuhurnya 5 rakaat. Enggak sah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sah sama dengan Al-Qur'an dan hadis. Puasa saya masih kuat puasa nggak usah sampai maghrib, sampai isak kuat. Nah, jangan ditambah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sama dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Contoh, menuntut il ilmu. Nuntut ilmu itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi ini ibadah ghairu mahdhah, caranya boleh beda. Kalau Nabi dulu ngajari sahabat duduk di masjid atau ketika Nabi ngumpul sama para sahabat, dan sekarang kita caranya cari ilmu bisa macam-macam. Kita duduk di sini cari ilmu ibadah. Yang nonton live streaming atau yang dengarkan radio, kemudian bawa pensilnya cari ilmu, itu pun juga ibadah. Ada nggak di zaman Nabi live streaming? Gak ada. Tapi dikerjakan sekarang. Kenapa? Gak pernah ada orang yang ribut mengatakan live streaming bid'ah. Gak pernah dengar saya. Kenapa? Yang suka ngomong bid'ah ya pakai live streaming. Yang gak suka juga pakai live streaming. Sama. Kenapa? Ini cara cari ilmu. Cara cari ilmu, ibadah hormat divariasi boleh. Dikir. divariasi boleh. Biasanya kita kan ada ucapan tadi, paling afdolnya zikir la ilaha illallah. Nah, kita buat kalau ada keluarga kita yang meninggal, kumpul baca dikir bareng-bareng, biasanya yang dibanyaki zikirnya la ilaha illallah, makanya acaranya namanya tahlilan. Atau tadi syukur. Perintahkan kita ini untuk sering-sering banyak-banyak bersyukur. Makanya setiap kita punya hajat atau hajat kebul kita buat acara tasyak tasyakuran. Kalau ibadah rumah mahdhah itu intinya yang pertama tidak ada dalil yang melarang. Gak ada dalil yang melarang. Kemudian yang kedua, caranya mau dimodifikasi. Boleh selama tidak bertentangan ya. Kalau bertentangan itu misalkan ada keharaman di situ enggak boleh. Dan yang ketiga, pasti ketika dimodifikasi itu ada manfaat yang bisa dicerna dengan akal. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, termasuk tasyakuran ini kita buat tasyakuran, kita ngundang teman-teman, itu termasuk adalah cara kita menyatakan rasa syukur kita. Termasuk insya Allah bentar lagi kita masuk ke bulan maulid. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah, ayo kita jadi orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Kita mensyukuri di bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita agungkan bulan itu dengan apa yang kita bisa. Pokoknya ada penghormatan khusus lah dari diri kita ketika menyambut bulan Rabiul Awal jangan sampai kita nyambut Rabiul Awal sama seperti kita nyambut bulan-bulan yang lainnya. Ya minimal sarung beli yang baru atau baju lah, baju itu juga beli yang yang baru, punya duit mobil beli yang baru ya nggak apa-apa. Yang jelas satu istrinya jangan yang baru. Tetap setia dengan yang Lama kok istrinya yang baru nanti saya dimarah sama ibu-ibu. Jadi yang jelas ada satu perubahan yang nyata yang kita gunakan untuk menyambut Rabiul Awal sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Tadi disinggung live streaming. Nah, ini saya mau khusus ini pesan saya khusus yang mendengarkan radio maupun yang nonton streaming bagi warga Solo dan yang dekat Solo. Solo dan yang dekat Solo. Jangan mengatakan alhamdulillah bisa dengar radio, kalau jenengan punya motor bisa datang ke sini. Paham enggak? Jangan bilang alhamdulillah bisa dengar dari radio. Wah, saiki enak iso rungokke teko radio wae, padahal punya motor bisa datang ke sini. Itu bukan alhamdulillah, termasuk tipu daya setan ngurangi ganjaran jenengan. Paham enggak? Pahala tetap pahala, tetap nikmat bisa dengar pengajian, tapi kan ganjarannya ku kurang. Kurangnya bagaimana? Karena setiap langkah menuju majelis ilmu itu kan pahalanya luar biasa. Pahalanya banyak sekali. Lah setannya itu pinter, sudah godaan jenengan untuk tidak ikut pengajian tidak bisa. Makanya sama setan diem-diem ora popo, neng omah wae kuwi enak, tetep ganjarane eh entuk. Karo slonjor ya iso, ostate ya ora roh, padahal roh aku. Pak, paham enggak? Paham kan? Yang di rumah nonton jangan tersinggung, jangan. Kalau yang jauh enggak apa-apa, yang deket-deket ini loh, yang deket-deket so Solo. Ada kenikmatan tersendiri berangkat pergi ngaji. Ada kenikmatan tersendiri. Lah itu bentuk syukur. Dikasih motor sama Allah, coba kalau pengen pengen ke mall, lambok mallnya di streaming saja. Kan ya enggak, tetap jalan-jalan. Padahal ya toko ini ya skui gitu kan ya. Ke kan tokonya ya sama, yang jaga toko ya bentuknya ya begi, begitu, makan begitu. Itu kok ada kunjungan rutin seminggu sekali ke mall ada. Atau Solo Car Free Day, Karanganyar Car Free Day, kar, Fride, Klatenkar, Fride, kar, Fride dan lain sebagainya di mana-mana itu. Tiap minggu rajin, habis subuh sudah semangat pergi ke Kar Fride. Lambok dibuat streaming Kar Fride saja gitu kan. Padahal yang ditonton tetap po podo. Maksud saya begini. Adanya streaming itu patut disyukuri, wajib disyukuri. Radio wajib disyukuri. Kalau kita lagi berhalangan, kita kurang sehat, ya kita bisa dengar lewat radio. Kalau kita lagi jauh, kita bisa nonton lewat streaming. Tapi yang awakmu sehat, awakmu se sehat, omahmu ce cedak, motormu pak Kok kowe gelem mangkat pengajian? Hati-hati. Hati-hati hati Iku setan males. <laughs> ya setan ma males. Kalau cuman sampai tahap setan males enggak apa-apa. Lah kalau terus sama Allah akhirnya dalam motor atau nggo pengajian cukup wae gitu. Sikil ratang gue melakukan yang pengajian cukup wae. Kalau Allahnya terus jadi begitu gimana? Naudzubillah min Dalek. Beb kok meden-meden itu beb? Lah iya. <laughs> Ini ngasih semangat. Orang ngasih semangat itu ada dua. Eh, dengan basyiran wa nadhira, kasih kabar gembira, juga peri peringatan. Jadi dicambuk gitu biar larinya ce cepat. Enggak ada kuda cuma dibisiki, "Kuda, kamu kalau juara satu saya kawinkan." Enggak ada. Orang naik kuda tuh mesti digebuk kayak Terus gebuki kudanya, biar apa? Biar larinya ce cepat seperti itu. Ya saya pengen teman-teman yang rumahnya enggak jauh dari sini, enggak jauh tuh mana? Ngawi itu enggak jauh. <laughs> oh bener, Ngawi itu nggak jauh. Ngawi jauh enggak? Enggak cedak, cedak. Ngawi itu cedak, ketok moto ketok di peta kan kelihatan Ngawi. <laughs> Deket Ngawi, Seragen, ya kan? Boyolali, ya Kacangan, Andong sekitarnya tuh Boyolali situ maupun daerah sana Wonogiri, ya. Wonoporogo, ya Jogja, kemudian Klaten, Seragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan sekitarnya itu de dekat. Nah kalau bisa sering-sering ngumpul di pengajian, saya yakin e, punya tempat ngaji banyak di mana-mana ya, ngaji di mana-mana bah banyak. Kalau terus gerak, jangan berpak, maksudnya jangan berpangku sama streaming ataupun siaran radio live sekalipun langsung, jangan berpangku pada i, itu gitu ya. Jangan berpangku pada itu maksudnya yo ya keluar, ya cari majelis, majelisnya manapun bukan sini aja ya mau majlis di tempatnya Habib Syekh, mau majlis di Jamuro, mau majlis di mana lagi lah pokoknya pengajian jenis apapun ahlu sunnah wal jamaah bergerak maju sehingga jadi semakin mak makmur. Jelas? Nah, yang dengar ucapan saya ini Jumat depan nggak datang ke sini titenono. Guyon-guyon. Oh semangatnya orang jual jamu kan lebih dari saya saya ini mau nyari orang yang hadir sebanyak mungkin biar ganjarannya sebanyak mung mungkin. Saya minta jenengan kerja selama seminggu cari teman sebanyak mungkin. Jumat depan kan kita niat mau baca Maulid ya kan? Jumat depan Maulid. Jadi ya Maulid itu usahakan yang datang sebanyak mung mungkin. Jadi kalau pas solawatan ya semangat sola solawat. يا ربي صل على Muhammad Ya Rabbi صل عليه wasallim Bareng-bareng kalau orangnya banyak itu kan art, rasanya lebih rasa, lebih kerasa gitu kan Kalau ya Nabi salam alaika Yang baca itu orang banyak rasanya lebih eh, lebih enak Jelas? Apa yang jelas? Ya, Jumat depan dan seterusnya kita mulai lagi akan menggalakkan kita jadikan majelis dimanapun itu tidak berbangku pada streaming maupun siaran langsung radi, radio. Nah buat ibu-ibu yang nggak bisa keluar, capek, ya suaminya nggak nganterkan, nggak ada yang barengi di rumah dengar radio itu lebih ba bagus. Paham ya? Buat anak-anak kecil di rumah dengar radio lebih ba bagus. Kalau yang remaja-remaja yang kuat-kuat, ya ayo bareng-bareng kita nggak ngaji. Jelas? Mesti anu sing batin. Lah Habib cuman duduk tok ngajar enak, Bib. Kita yang pergi jauh-jauh itu enggak enggak enak, capek. Ngapunten, Mas. Ngapunten. Jenengan coba ikut saya seminggu saja. Mugi-mugi kiat. La haula wala quwata illa billah. Saya kasih contoh ya, boleh saya kasih contoh. La haula wala quwata illa billah. Contoh. Enggak kadang kita ini ahlu sunnah ini kan dianggap enggak pernah keluar dakwah gitu kan? dianggap cuma duduk nyantai gini ngajinya, dianggap begitu. Justru kita harus wal jamaah itu jamaah ini punya metode yang cakep. Jadi kita nggak nggak perlu datangi orang ke rumahnya satu-satu, orangnya yang kita datangkan jadi manfaat sekali kumpul bareng banyak gitu kan? Kalau datangi satu-satu kan kapan ram rampungnya kita kumpulkan pakai metode yang seperti itu. Contoh, besok pagi insya Allah pagi setelah menyelesaikan urusan bangunan itu saya harus berangkat ke Malang. Insya Allah Berangkat ke Malang Sampai Malang parkir itu paling menitan Terus menuju lokasi pengajian Ya Di desonya Malang sana daerah Poncokusumo 30 km dari kota Ma, Malang Selesai dari sana Itu selesai, selesai majelis Paling cepat jam 12 malam majelisnya selesai Majelisnya loh ya Salamannya satu jam kurang lebih karena yang hadir sekitar 30 ribu orang Lama itu salaman-salaman tuh lama sekali. Paling cepat jam setengah dua baru bisa meninggalkan desonya Malang setengah dua. Sementara jam sebelas insya Allah sudah harus ceramah di Kebumen. Sebelas siang harus ceramah di Kebumen. Coba jenengan pikir Solo Malang Deso Malang Deso Kebumen. Siap? Berangkat ngaji begitu siap? Nah itu hampir tiap ha hari. Nah kalau jangan saya ajak Jumat pengajian di Raudhah itu kan cuma sejumat seka, sekali, seminggu sekali, bukan tiap ha hari. Kalau diajak ke Ahbabul Mustafa itu cuma serbu seka, sekali. Kalau diajak Jamuro itu selapan seka, sekali. Artinya bukan tiap tiap hari. Coba lihat seperti Habib Syekh itu keliling kemana-mana tiap hari itu kan jauh jauh jauh-jauh. Walaupun naik mobil, dikira naik mobil itu enggak capek. Jangan jajal, jangan naik mobil Solo Jakarta capek atau tidak. Ya tetap cak, capek, capek. Sama capeknya. Lah kita kalau capek-capek untuk akhirat, ya insya Allah jadi artinya se seneng, artinya seneng. Maksud saya nyemangati yang di rumah-rumah biar mulai semangat lagi untuk pergi ke majelis. Ada rasa bahagia. Saya itu menemukan pemandangan yang tidak bisa saya saya bandingkan dengan pemandangan apapun Dua. Satu, lihat senengnya orang desa pilih orang sakit ke rumah sakit yang ada di kota naik truk. Betul tak betul? Saya gumun loh, judulnya tilik wong loro. Neng rumah sakit itu apa pemandangannya apa? Pemandangannya wong loro. Orang sa sakit. Lihat orang sakit gelita bentuknya juga enggak karuan, enggak karuan kan? Wajahnya juga enggak enak. Isinya orang sakit. Nah ini orang desa itu kok seneng sekali naik truk empet-empetan tuh berdesak-desakan naik truk. Truknya ya model begitu kadang bekas ngangkut sapi gitu kan. Digunakan ngangkut manusia tapi orang yang naik itu seneng semua. Semuanya bisa seneng. Kenapa? Jenguk orang sakit. Di situ saya lihat betul terbukti sabda Rasul orang yang berangkat menjenguk orang sakit, dia sedang jalan-jalan di taman sur surga. Orang desa bisa merasakan itu, orang kota belum. Soalnya naiknya mobil, urung patek kroso. Itu naik truk susuan kok bisa senengnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang desa ketika berangkat ke pengajian. Saya juga temukan itu, naik yang namanya kol brondong bukaan belakang. Kol cuman bisa dimuati orang 10, diisi 30, empet-empetan gak ada yang merengut, mesem semuanya. Betul kan? Ya senangnya luar biasa. Itu saya temukan betul nikmat orang yang pergi pengajian, dia itu sedang menghadiri taman sur surga. Memang rasanya eh enak. Lah coba itu dirasakan keluar dari rumah naik motor, yang punya mobil naik mo, mobil, yang punya sepeda naik sepeda, yang enggak punya ya jalan kah, kaki. Coba dirasakan. Itu nikmatnya seperti apa? Itu ada warga Sragen, itu kalau datang maulid di Masjid Riyad dari zaman dahulu kala, seragian blusuk dari zaman dahulu sampai hari ini itu naik sepeda ontel. Tiap malam Jumat dia dilakoni. Kenapa kok bisa gitu? Seneng, sebab artinya se seneng, artinya seneng. Lah, kita minta sama Allah, ya, ya Allah Gusti, mugi-mugi saya bisa seneng yang seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai adanya live streaming atau radio itu membuat kita justru males datang ke pengajian. Tentunya tidak ada malaikat radio, nggak ada. Masuk malaikat dalam radio gitu kan nggak ada ya. ya. Malaikat yang di pengajian ini khusus malaikat rahmat, mohonkan ampun dan lain seba, sebagainya. Uh, eh, al jaza itu pahala suatu amal sesuai dengan besarnya pengorbanan. Semakin besar pengorbanannya ya pahalanya semakin be besar. Meskipun yang dengarkan lewat radio streaming tentunya insya Allah juga dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Goro-goro didungake ustaz e karo jamaah. Karena ustaz sama jamaahnya sama doakan, ya Allah, yang di rumah mugi-mugi juga dapat pahala yang sama, jangan kurang. Karena kita tuh pengen semua teman kita dapat pahala yang sama. Tapi kalau rasa lah itu susah. Rasa itu bisa kita dapatkan kalau kita satu suasana ini. Satu suasana. Contoh terakhir. Boleh saya kasih contoh? Mesti langsung mak plek, oh ya bener ya. Pernah minum wedang uwuh? Oh, Ada yang bingung apa gitu wedang woh gitu ya. Sudah yang pernah pernah, pernah pernah. Pernah minum susu segar? Pernah. Pernah makan eh, nasi liwet? Pernah. Pernah makan nasi gudeg? Pernah. Saya mau nanya, kalau itu yang jualan warung-warung warung-warung terus jelengan beli dibungkus dimakan di rumah, rasanya sama atau beda? Rasanya sama atau beda? Enak mana? Enak di warungnya, betul kan? Enak di warungnya, benar. Padahal itu masakannya sama atau beda? Sama. Yang nyugi sama atau beda? Sama. Lidah yang rasakan sama atau beda? Sama. Lah kok rasane iso beda? Lah itulah rahasia rasa. Susah dicerna oleh akal pikiran. Bisanya cuma pakai rasa. Paham ya? Apa yang paham? Rosok-rosok. Ya, insya Jadi e, memang kalau ini musim penghujan memang itu ujiannya lebih ba banyak. Jangan sampai kita kalah sama hujan. Kalau mau mau pergi kemana hujan ya siap payung, siap mantel. Jadi kalau pengajian ya siap payung, siap man mantel. Tingkatkan semangat, siap beli mobil. Lalu kan begitu, itu tingkatkan semangat siap beli mobil. Musim penghujan datang, aku tidak boleh kalah, aku ingin pengajian. Ya Allah, garukan aku mobil biar bisa bawa teman-teman. Wajib oh, itu. Itu wajib. Itu bisa berkah insya Allah. Udah cukup pahami? Nah, alhamdulillah bagi yang pengen beli buku saya yang terbaru, yang lama, judulnya Surga di Depan Mata, itu sudah tidak saya cetak lagi. Itu hak hak cetaknya sudah saya serahkan ke Mizania. Itu kelompoknya Mizan, Mizania. Bisa dibeli di toko buku Gramedia se-Indonesia Raya, cari di sana. Buku judulnya Surga di depan mata. Udah dicetak bagus, covernya juga bagus. Mas Edwin bisa diambilkan di kamar belakang coba. Ya, sambil diambilkan uh, saya akan tutup majelis ini. Sampelnya ya, contohnya saya cuma punya 5 eksemplar. Selebihnya ya saya sendiri juga harus beli karena saya pengen manfaatnya lebih. Ya manfaatnya loh lebih. Insyaallah cakep dicetak lebih bagus, kemudian bahasanya juga diperbaiki lebih bagus karena saya kan bahasa dadaan cepet-cepetan gitu ya. Itu udah saya serahkan setahun yang lalu baru terbitnya bulan ini. Jadi setahun untuk ngolahnya itu. Setahun. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan di belakang berlanjut terus, doakan terus berlanjut dan tidak berhenti. Insya Allah cita-cita saya sebelum haul Solo, sebelum haul Solo, jadi sebelum bulan Februari, mudah-mudahan akhir akhir akhir Januari lantai tiganya udah bisa selesai, ya sehingga nanti ketika haul Solo itu bisa dipakai untuk nampung jamaah-jamaah hall yang mungkin mau nginep, cari tempat tidur, bingung, minimal kan ada tempat geletak gitu ya tempat drosor itu ah, ada sehingga tempatnya sudah manfaat. Kemudian juga doakan semoga pelunasannya yang masih kurang 1,65 M bisa segera saya lunasi. Caranya bagaimana biar Allah yang ngurus. Saya tidak mau ikut ngu, ngurus, juga tidak mau ikut mi, mikir. Ya itu bukan urusan saya. Tugas saya pokoknya cuma beli yang bayar saya, yang ngirim Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya seperti seperti itu. Saya harapkan doa jenengan semua. Doa jenengan semua semoga Allah turunkan kemudahan-kemudahan dari segala arah, dari segala pen, penjuru, entah caranya bagaimana, bentuknya seperti seperti apa. Satu hal yang perlu saya garis bawahi karena sebetulnya nggak perlu saya klarifikasi ya, tapi saya perlu nyampaikan gitu ya. Uh, saya tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun ya, tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun, manusia maupun yayasan manapun, tidak pernah minta sumbangan. Betul memang saya suka memberikan informasi SMS atau SMS eh, jarang ya. Informasi lewat broadcast message entah di Facebook atau BBM dengan kalimat siapa yang ikut pengen ikut an andil. Itu pemberitahuan secara umum kepada siapapun karena saya pengen semua umat Islam ini bisa ikut andil dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang bawa nama saya minta sumbangan ngalor ngidil ngetan kulon, pasti itu orang tidak be benar. Atau ada orang yang buat proposal atas nama saya minta sumbangan sana sini, itu tidak be benar. Saya tidak minta sumbangan pada siapapun, tapi kalau ada orang yang nyumbang saya, saya ucapkan alhamdulillah lillah dan terima kasih kepada orang ter tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, ini bukunya bentuknya seperti ini. Mas Roni coba di syuting. Ya. Di zoom dulu pas buku ini. Surga di depan mata. Bukunya seperti ini. Kemudian dalamnya kertasnya begini ada dua warna gini ya. Cukup bagus, cukup manis, menarik. Insyaallah yang baca buku ini yang lama nggak nangis bisa nangis. Ya, yang lama nggak pilek langsung pilek. <laughs> yang lama nggak pilek nanti langsung pi pilek. Silahkan cari di toko-toko Gramedia. Semestinya ya udah masuk ya. Karena ini cetakan bulan November, ini sudah bulan Desember seharusnya sudah mulai didistribusikan ke Gramedia. Nyatanya saya sudah dikirimi ya seharusnya distribusinya udah udah jalan. Saya sendiri belum ngecek. Saya belum ngecek. Tapi paling banyak ini pemasarannya Mizan itu dari dia Di belakang ini tertulis, ada foto saya lagi pegang tongkat, tulisannya begini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang akrab dipanggil Habib Novel atau Habib Novel merupakan pengasuh Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah Solo. Habib Novel juga dikenal sebagai dai yang sangat aktif berdakwah untuk kalangan masyarakat awam dalam pemahaman agamanya. Hal ini dilakukan beliau untuk membentengi akidah umat dari berbagai aliran yang menyimpang dari doktrin ahlus sunnah wal jamaah yang semakin marak bermunculan di Indonesia. Nah ini belakang ini tulisan bukan saya yang buat, jadi yang buat penerbitnya sendiri dan alhamdulillah kok cukup bagus ya, cukup bagus. Ini saya serahkan total, saya nggak ikut campur. Yang penting hasilnya biar bisa dinikmati oleh umat Islam dimanapun berada, biar semakin ingat kepada orang tuanya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jelas? Ya terakhir saya tegaskan lagi saya tidak pernah minta sumbangan dalam bentuk apapun. Kalau pemberitahuan, iya. Jual buku, iya. Jual VCD, iya. Jual DVD, iya. Jual mobil, iya. Ya mobil saya tak jual tuh, iya. Jual laptop, iya. Jual motor, iya. Jual diri saya, ojo nganti. Naudzubillah men mendalek. Paham? semua yang bisa saya lakukan yang yang sesuai syariat saya lakukan demi terwujudnya majelis ini. Ya, apapun itu. Jadi pemberitahuan siapa yang ingin ikut andil silahkan transfer ke rekening Memang saya lakukan seperti itu karena kalau tidak diberitahu itu teman-teman kita nggak ngerti. Banyak yang pengen bantu tapi nggak tahu caranya bagaimana. Jangan sampai salah sa sasaran dititipkan sana, titipkan sini, nggak nyampe kan justru akhirnya membuka peluang yang yang nggak pas ya bagi orang-orang yang lagi dibisiki setan kan naudzubillah min dzalik. Cukup jelas? Ini wajah-wajah ngantuk apa semangat nih? Ya semangat ya ngantuk. <laughs> Udaranya kan udara mendukung tidur ya. Insyaallah uh, ada yang lagi ulang tahun, Mbak Mukti Widyarti ulang tahun hari ini. Semoga umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Sehat walafiat fi sukses dunia akhirat. Kemudian untuk Ibunda Watri bin Balya yang telah meninggal dunia. Semoga rohnya di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada dan para solehin. Kemudian untuk almarhum Ibu Maryam Marnowiyono binti Parto Wijoyo Mertan eh, binti Parto Wijoyo Haji Mertan Bekonang yang telah meninggal dunia hari Rabu 3 Desember. Semoga rohnya di alam barzah dikumpulkan bersama para nabi, para sidikin, para suhada dan para solihin. Kemudian untuk Sri Umami yang sedang sakit di Pekalongan, semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Begitu pula kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya Ananda Ali bin Muhammad Al-Habsi putra dari Habib Muhammad semoga disebutkan disembuhkan dari segala macam penyakit dan tidak ada penyakit yang mendatanginya setelahnya selama-lamanya. Dan untuk Bapak Yai Adib Zain yang sedang proses penye pengobatan, penyembuhan, pemulihan eh, yang sakit berapa waktu, semoga segera sehat sesehat-sehatnya bisa pulih seperti sedia dan lebih dari sebelumnya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala Eh, barakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, boleh saya nanya? Jenengan kalau punya toko Pengen tokonya tambah besar atau tambah kecil Jenengan kalau pengen Kalau punya dagangan Pengen dagangannya tambah laris atau tambah sepi Tambah laris Ya, jenengan kalau pengen kalau punya toko pengen tokonya buka cabang sebanyak mungkin atau enggak punya cabang punya cabang sebanyak mungkin. Jenengan kalau punya duit pengen duitnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Begitu pula saya. Saya saya yang lola majlis ini pengin bangunan majlis ini semakin besar biar bisa nampung orang semakin banyak dan pengin majlis ini bisa dicontoh oleh umat Islam dimanapun berada. Kenapa? Saya butuh sanggup mati sebanyak banyaknya dan saya pengen jenengan juga bagian dari sanggup mati saya. Artinya bareng-bareng bersama saya kita buat majlis ini sebesar-besarnya, seindah-indahnya, semanfaat-manfaatnya sehingga nanti kelak kita di akhirat punya sangu yang sebesar-besarnya. Jelas ya?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 Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jangan pulang dulu. Saya mau nyetelkan film sedikit. Jenengan mau lihat atau enggak mau lihat? Film kira-kira nanti bangunan Ar-Raudhah di belakang itu jadinya seperti apa. Yang nonton video streaming jangan dimatikan dulu. E, mudah-mudahan dengan nonton ini jenengan nanti bisa tergerak hatinya. Ya tergerak hatinya untuk ikut andil sebanyak-banyaknya, sesempat-sempatnya, minimal dan itu yang paling besar andil doa agar bangunan itu segera terwujud secepat mungkin. Mas Roni, tolong siapkan timnya. Kita nanti ambil posisinya di yang bisa kelihatan ibu-ibu juga. Di sebelah mana kira-kira? Kalau sebelah sana nanti nggak bisa Hah? TV itu. Kecil itu TV-nya. Yang di atas lewat lihat LCD itu. Nah, ibu-ibu yang di atas lewat monitor, yang di bawah lihat ke TV itu ya. Bisa lihat TV situ? Bisa? Atau kalau yang di pojok sana bisa lihat langsung ke screen yang di sini ya. Saya tahu di sini. Ke tembok sebelah kanan sini. Lampunya bisa dimatikan sebagian Mas Roni. Tolong Seto nanti yang di YouTube keluarkan ini langsung ya. Saya akan apa namanya bimbing suaranya. Jadi insya Allah nanti bangunannya jadinya seperti itu. Bib Muhammad harus lihat ke sana, Bib. Lain, Bib, beda, Bib. Ya. Oh, lain. Sudah diolah lagi, Bib. Bismillah. Mas Roni nggak usah grogi. Santai saja Mas Roni. Mas Eto, silahkan masuk Mas Eto. Itu yang pertama kali mencoret-coret gambarnya Mas Eto. Akhirnya berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. Kabelnya bisa dicabut dulu Ron, lampunya itu. Ibu-ibu yang di sana kalau nggak kelihatan bisa lihat yang di pojok sini. Situ bisa kelihatan? Bisa ya? Cabut aja itu, dapat ya. Semakin gelap semakin bagus. Gak ada yang kehalang saya kan? Sudah. Jadi insya Allah ini sekarang kan lantai lantai dua sudah selesai dicor. Akhir bulan bisa dilepasin semua. Kemudian kita butuh waktu satu bulan untuk persiapan ngecor. Kemudian kita akan cor. Semua itu tentunya suki mawo beo. Nah, doakan saja beonya itu datang dari segala ah arah dan berlimpah ruah tanpa susah payah insyaallah. Amin. Mas Seto yang di sini Mas Fendi tolong Mas Seto mana Mas Seto? Iya, mungkin tadi soalnya dikira saya lupa tidak akan menayangkan gitu ya. Jadi persiapannya butuh waktu. 5 menit paling insyaallah udah siap semua Gimana Mas Roni? Ya. Suaranya musiknya bisa dimasukkan dari sana enggak? Nanti saya deping suara saya. Sip. Sudah masuk gambarnya. Bisa diputar? Bismillah. Hmm. Lost sinyal. Udah dapat lagi. para pemirsa Ini rancangan Markas Besar Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Rawdoh di Solo Beserta musola yang kami bangun Luas bangunan total Luas tanah total 1200 plus 525 Jadi sekitar 1700 45 meter persegi. Yang di belakang itu musola tiga lantai dengan luas lantai 1 20 kali 20, lantai 2 20 kali 20, lantai 3 20 kali 20. Di atas lantai 3 kita dirikan bangunan seluas 10 kali 10 memasuki bangunan ini dan melihat bagaimana kira-kira suasana di markas besar Ar-Raudhah 6 bulan yang akan datang insyaallah. Ini ada orang-orang yang lagi bercakap-cakap. Kemudian ada motor gede itu di samping cita-cita pengen punya motor seperti itu. kemudian itu nanti toko Alibaba untuk roti yang kita setiap Jumat malam Sabtu produksi di situ. Ada mobil putih, nggak tahu mereknya apa. Mudah-mudahan terwujud. ar Store untuk semua pernak-pernik ar jaket, buku dan lain sebagainya. Mabes ar di situ bawah nanti kantor utama. Di depannya lagi ada orang duduk lagi nelpon itu. Ar-Raudhah adalah taman, maka konsepnya nanti akan banyak hijau-hijaunya. Dan ini tinggi gerbangnya adalah kurang lebih 9 meter dengan lebar 10 meter. Nah, di dalam musola ini nanti tiap Jumat malam Sabtu kita akan pengajian seperti biasanya. orangnya itu kan kecil kalau dibandingkan bangunannya. Ini suasana di lantai satu. Ini mehropnya Kurang lebih bentuknya nanti akan sama seperti ini. Granit marmer menjadi putih sebagai dinding utama yang hitam untuk dinding mihrab untuk mengenang Ka'bah yang diberi selimut hitam tiang-tiang akan kita kasih granit coklat yang mirip seperti itu insya Allah. satu ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu khusus di lantai dua. Tinggi dari lantai ke atap kurang lebih empat setengah meter, sehingga udara cukup nyaman insya Allah. Lantai dua untuk ibu-ibu aksesnya ada tiga akses, salah satunya adalah lewat sisi utara Kita naik ke lantai dua untuk menengok Ruangan yang kita buat Demi memuliakan ibu-ibu kita Biar nyaman belajarnya Biar hilang suntuk-suntuknya nah, Di samping tangga ini adalah ruang wudhu dan toilet. kita masuk sampai dua. Jadi ibu-ibu bisa lihat ke bawah. Bagi yang nggak bisa lihat ke bawah, bisa lihat dari televisi yang udah kita pasang itu ada banyak televisi dengan ukuran yang besar sekali insya Allah. ada di soft depan begini Bisa lihat ke bawah Sehingga kalau misalnya Ramadan, sholat terawih Akan lebih nyaman cita-cita pengen ada lampu gantungnya Tangga itu adalah tangga menuju lantai tiga Sehingga jika satu saat kita buat acara di lantai tiga khusus misalnya Maka pemandangannya akan tampak seperti berikut sebentar lagi akan kita lihat. ini ada ruang audio video untuk streaming, untuk rekaman, untuk mengatur sound system. Ruangan di sini letaknya. Di ruangan inilah nanti kawan-kawan kita dari tim Arrobo akan mengoperasikan siaran langsung streaming video yang kedepannya kita pengen punya uh, satelit Palapa nanti ya, pengen punya TV sendiri, cita-cita. Nah tim audio video kalau capek istirahatnya di sini. Ya, sementara Habibnya ngajar di bawah, ini tim audio bisa tiduran di atas. belakang layar ini kan yang mengurus sound, mengurus streaming yang membawa manfaat untuk kita semua. Jadi layak dan harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Kita akan naik ke lantai tiga. kawan-kawan dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini Jika Anda pengen punya tabungan akhirat yang berkelanjutan, yang terus-menerus Insya Allah bangunan ini akan menjadi salah satu sarana yang baik Untuk Anda menyimpan tabungan akhirat Anda lantai tiga. Insya Allah nanti pohon-pohonnya akan lebih banyak. Sementara yang kita dapat di sampel program baru yang seperti itu. Ada kubah hijau satu di situ. Ruas, luas ruangan di lantai tiga adalah 10 kali 10 saya nanti insya Allah granit berwarna marmer putih untuk mengenang lantai di Masjidil Haram itu ada mihrab kecilnya kemudian di luar ada menara yang insya Allah bisa kita buat seperti ini. Ini mirip dengan menara yang ada di Masjid Nabawi. Kita upayakan semoga bisa menjadi seperti ini. Jika orang-orang yang punya kelebihan harta mengindahkan bangunan rumahnya, bangunan gedungnya, mal-mal diperindah maka kita pengen majelis kita yang kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya ini dipandang indah oleh semua orang dan menjadi sebuah kebanggaan yang abadi selama-lamanya Insya Allah. Jadi kalau bapak-bapak selesai majelis mau nyantai di lantai tiga melihat rembulan bintang yang berkejora sambil mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah serta secangkir kopi boleh-boleh saja dengan catatan tiada asap rokok bersamanya. inilah gambaran Mabes ar yang saya harapkan 6 bulan lagi sudah selesai semuanya. Mohon doanya dan mohon partisipasi dari semua yang menonton tayangan ini dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sajikan kepada Anda. Kami tim Raudhah bisa nyajikan itu. Doakan ya bisa terwujud ya. Kira-kira cakep atau enggak cakep itu? Mau enggak punya majelis yang seperti itu? Ayo bareng-bareng ya. Ayo bareng barang Yang bisa doa ayo doa, yang bisa punya tenaga ayo tenaga, yang punya kelebihan harta ayo gunakan harta hartanya. Bareng-bareng dengan saya dan semua teman-teman saya. Insya Allah kita bi bisa. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.